Tentu kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak akan terjadi. Antum harus sadar bahwa orang baik adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka ketika jutaan manusia sibuk dengan maksiat, sementara antum sibuk dengan ibadah, berarti antum dipilih oleh Allah. Gitu. Maka wajib kita syukuri. Dan istiqomah berada di jalan ketaatan. Istiqomah lebih sulit daripada sekali eh, sekali-sekali. Lihat surat surat kita yang sekali-kali, setahun sekali, setahun dua kali melakukan ibadah ini itu mudah. Yang sulit istiqomah. Ibadah yang disukai oleh Allah sedikit tapi istimewa terus ya. Ayuh Malam ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas Sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis-hadis beliau Yang kita saksikan dengan mata kita hari ini Hampir di setiap zaman kaum muslimin melihat, menyaksikan, menikmati apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kira-kira tiga atau empat bulan Nabi wafat. Abu Bakar melihat apa yang disabdakan oleh Nabi beberapa tahun yang lalu. Bahwa akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul orang yang tidak mau membayar zakat. Akan muncul orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam ini. Disaksikan oleh Abu Bakar. Kemudian Umar, sepeninggal Abu Bakar, Umar yang memimpin kaum muslimin sebagai uh, Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin secara istilah pertama kali adalah Umar. Abu Bakar tidak terkenal dengan Amirul Mukminin, tapi Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul, bukan Khalifatullah. Istilah manusia sebagai khalifah Allah keliru. Yang benar manusia eh, Abu Bakar itu khalifah uh, Rasul, bukan khalifah uh, Allah karena manusia bukan khalifah Allah. Ya istilah yang keliru. Nah, yang pertama kali menyandang gelar Amirul Mukminin adalah Umar. Uh, Umar menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi tentang seorang anak muda yang berpenyakit belang kemudian sembuh. Dia sangat berbakti kepada ibunya dan dia tidak ber pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar mencari-cari anak muda tersebut. Bahkan oleh Nabi dinyatakan sebagai tabi'in terbaik. Tentu tidak tersembunyi bagi antum yang mempelajari sunnah. Siapa beliau? Ha, Uwais Al-Qarn. Kemudian Utsman menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyaksikan sekelompok anak-anak muda yang jidatnya hitam karena bekas sujud yang badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, yang mukanya pucat karena hampir setiap malam salat malam, tapi Nabi mengatakan hum kilabu alin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. yang minad din kama yang sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari uh, agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Cepat, Anak panah melesat dari busur tidak mungkin lambat, pasti cepat. Bahkan e, gerakan tercepat hari itu anak panah mengalahkan limparan apapun, ya kan? Nah, begitulah anak-anak muda ini. Cepat sekali sesat. Kenapa? Para sahabat masih hidup, tapi mereka sudah menyimpang. Itu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib. Terus sampai zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Bukhari, zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah di mana beliau menyaksikan eh, bagaimana kaum muslimin diperangi oleh orang-orang yang bermuka bulat, bermata sipit dan hidungnya kecil pesek, wajahnya seperti tameng bulat, memakai sendal bulu. Tentu antum tahu siapa yang dimaksud ini. <coughs> Ya. Yeah. Di mana 800 ribu lebih kaum muslimin dari eh, ba'da zuhur sampai sebelum maghrib dibantai oleh mereka. Ya, ini disaksikan oleh eh, Syekhul Islam Ibn Ah, kita tidak bahas. Yang kita bahas sekarang ini. Apa sabda Nabi yang hari ini kita saksikan? Tentu banyak sekali. Ya. Eh, mungkin kita bahas beberapa saja mengingat waktu. sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita saksikan kenyataannya uh, sekarang ini. Saya kira banyak dari antum, banyak dari eh, sabda-sabda uh, Nabi yang antum ketahui uh, betapa kaum muslimin hari ini uh, melakukan sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yeah. Yang kecil-kecil saja dulu misalnya. Apa? Ah. Kalau bertasabuh mengikuti orang-orang kufar itu hal yang besar. Insya Allah nanti akan kita bahas secara tersendiri mungkin uh, besok atau lusa subuh ya. Yang kecil dulu. Ya memberikan salam hanya kepada uh, orang yang dikenal. Sabda Nabi SAW. Kenyataan hari ini. Kita yang melakukan, lihat kita. Ketika kita bertemu dengan kaum muslimi di masjid, di kantor, ya. Kalau di sini barangkali agak agak gimana ya. Kalau di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, mayoritas kaum muslimi bertemu di kantor di mana nggak ada salah. Gitu. Salam hanya diberikan kepada orang-orang yang dikenal. Kalau nggak kenal nggak ngasih salam. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Ibnu Umar eh, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam afsus salam, afsus salam bayinakum, sebarkan salam di antara kalian. Ibnu Umar diikuti oleh muridnya seorang tabi'in Abu Batan masuk ke dalam pasar setiap kali bertemu orang, kenal nggak kenal, diberi salam. Sebagaimana perintah Nabi, Afsus salam. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Setiap bertemu dengan orang, Assalamualaikum. Bertemu dengan orang, Assalamualaikum. Ya, kenal nggak kenal. Abu Batan mengawasi Ibnu Umar apa yang mau dia beli? Karena ini pasar. Tempat jual beli. Ngapain orang masuk pasar kalau tidak mau membeli? Ternyata tidak ada satupun barang yang dibeli oleh Ibnu Umar. Sampai keluar pasar lagi. Abul Batan penasaran. Kenapa engkau masuk pasar tidak ada satupun barang yang engkau tawar. Tidak membeli apa-apa. Ibnu Umar menjawab, aku ingin mengamalkan sunnah Nabi. Apa menyebarkan salam? Segitunya sahabat dalam hal ini Ibnu Umar e, melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bandingkan dengan kita hari ini kita melakukan persis apa yang disabdakan oleh Nabi Alaihi Wasallam yaitu memberikan salam kepada orang yang dikenal saja oleh karena itu kalau ada orang yang memberikan salam sama kita kita pakai nanya assalamualaikum siapa tuh nah. Ini jawab aja waalaikumsalam pakai siapa tuh ya kan? Karena kebiasaan kalau diberi salam berarti dia kenal sama kita. Kalau nggak kenal nggak ngasih salam. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti kebenaran sabda Nabi Alaihi Wasallam. Ya, amari kita amalkan sunnah yang mulai mati. Saya kira antum tahu hadisnya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati maka pahalanya besar sekali. Di lain, di lain dikatakan 50 orang syahid, walaupun ada eh, pembahasan tentang uh, sanad hadis ini. Pahala yang sangat besar. Ketika sebuah sunnah Nabi itu mati, kita hidupkan lagi, kita sebarkan, kita amalkan pahala besar. Ya. Antum bertiga naik mobil, Salah satu dari antum turun sebentar, nanya alamat, lalu masuk lagi ke mobil. Salam apa tidak? Salam. Salam. Nah, ini jarang kita lakukan. Ya. Para sahabat bersama Nabi itu berjalan. Berjalan bersama-sama. Tiba-tiba ada pohon besar di tengah jalan. Maka sebagian sahabat mengambil jalan sebelah kiri pohon, sebagian sahabat sebelah kanan. Kan berarti berpisah beberapa detik, mungkin sedetik. Ya. Lalu bertemu lagi, dipisahkan oleh pohon itu. Apa yang mereka lakukan? Salam. Memberikan salam. Inilah sahabat. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi gurau. Maka wajar kalau para sahabat diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Kita jangan ngiri. Kenapa Romawi dan Persia itu dibikin gemetar oleh Allah uh, berhadapan dengan nama-nama seperti Khalid bin Walid, Amr bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Gemetar mereka. Kita sebaliknya. Kita yang gemetar. Ya. Dengar nama Amerika, Jepang. Kayaknya kalau sudah Amerika itu pasti benar. Kalau udah Jepang pasti hebat. Itulah kita. Sanjung-sanjung itu orang-orang kufa. Allah bikin mereka tidak takut kepada kaum muslimin. Sementara Allah bikin orang-orang kufar gemetar di hadapan para sahabat. Saking gemetarnya mereka serahkan merahnya dan putihnya ke Madinah. Sabda Nabi Sallallahu Aku akan diberi merah dan putih. Apa yang dimaksud merah? Emas. Apa yang putih? Perak. Emasnya siapa? Emasnya Romawi. Putihnya, peraknya siapa? Peraknya Parsi. Mengalir ke Madinah. Karena mereka ketakutan, takut diserang. Luar biasa para sahabat ya dan keadaan ini tidak banyak dimuat di kitab-kitab tarikh sejarah dari orang-orang kufar sejarah dunia. Mereka ingin menutup-nutupi betapa Islam pernah menguasai dunia. Superpower dunia hari itu yaitu Romawi dan Persia takluk di bawah telapak kaki kaum muslimin para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat betul-betul sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Para sahabat begitu hebat, Allah yang bikin mereka hebat. Bukan para sahabat mengejar ketertinggalan teknologi, ekonomi, Romawi versi, enggak. Itu masalah teknis. Ya. Kenapa para sahabat begitu maju? Oh, karena para sahabat mengejar ketertinggalannya dari Romawi dan versi, masalah senjata, masalah eh, ekonomi tidak. Tidak itu masalah teknis. Apa yang membuat para sahabat menang jaya? Allah yang bikin. Kenapa Allah bikin menang? Karena mereka begitu taat dengan kalau Allah wa kalau Rasul. Gak kayak kita. Mau taat para Allah dan Rasulnya, banyak mikirnya. Nah, mau taat mikir dulu. Ya. Bapak, yang sedang Bapak lakukan sekarang ini, kerja di tempat ribawi, di asuransi judi, di pabrik homer haram mestinya bapak keluar. Mikir lama. Ya. Mau keluar dari perusahaan haram mikir. Sampai tujuh tahun, delapan tahun baru keluar. Nah, itulah kita. Para sahabat nggak pakai lama mikirnya. Begitu khamer diharamkan. Sementara mereka sedang gila-gilanya dengan khamer Luar biasa. Hamzah Abu Tulha itu luar biasa kalau minum khamer. Luar biasa. Sedikit sahabat yang tidak minum khamer. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat khalifah ini tidak, diriwayatkan tidak minum khamr. Yang lainnya minum khamr dan masih halal. Masih halal. Begitu diharamkan oleh Allah, mereka tumpahkan khamr itu di jalanan dengan mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah. Cukup sampai di sini ya Rasulullah. Ditumpahkan ke jalanan, selesai taubat mereka nggak pakai mikir. Nggak ada yang nyobain dikit dah terakhir. Nggak ada. Nah, nggak ada. Kalau kita mungkin begitu ya. Mau berhenti dari rokok, muas-muasin dulu semalam itu ya. Lima bungkus, besoknya berhenti dari rokok haram. Nggak ada begitu. Kalau sudah tahu haram, berhenti. Mestinya menyesal, bukan puas-puasin dulu. Nah ini bedanya ya. Kita dengan sahabat. Maka jangan ngiri kalau sahabat diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Rabbul Alamin, sementara kita tidak diangkat. Justru yang diangkat oleh Allah, Yahudi, Nasrani, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang. Yang bikin mereka jaya siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Apa antum mau mengatakan kalau Islam jaya, berarti yang bikin jaya Allah. Kalau Amerika Kristen jaya, yang bikin jaya iblis. Apa begitu? Syirik. La haula wa la quwata illa Bila tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berarti ketika ada orang jaya, Allah yang bikin jaya. Ketika ada orang lemah, Allah yang bikin lemah. Karena kekuatan hanya satu, yaitu Allah. Iblis nggak punya kekuatan. Kecuali Allah izinkan. Ya? Nah, oleh karena itu wajib kita imani bahwa yang bikin Jepang maju, Amerika kuat dan seterusnya Allah. Nah, pertanyaan besar, kenapa Allah bikin mereka jaya? Kenapa Allah nggak bikin kita yang jaya. Kan mudah sekali bagi Allah. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah? Allah bikin oh, Saudi maju pesat, Mesir hebat, Indonesia luar biasa. Sementara Jepang miskin, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, porak-poranda. Kan mudah bagi Allah. Pertanyaan besar, kenapa Allah nggak lakukan? Ini salah satu sabda Nabi SAW yang menjadi kenyataan. Ya, bahwa Allah tidak mau menolong kaum muslimin. Allah tidak mau menolong kaum muslimin kecuali teruskan. Intan surullah. Ah, Allah baru, baru mau menolong kaum muslimin kalau kalau kaum muslimin menolong agama Allah. Sudahkah agama Allah kita tolong? Belum. Nah, jangan kita bermimpi mendapatkan pertolongan Allah karena pertolongan Allah itu bersyarat. Allah akan menolong kaum muslimin kalau ada syaratnya. Penuhi dulu syaratnya apa? Tolong agama Allah. Mari kita tolong agama Allah. Ketika kaum muslimin mayoritas menolong agama Allah, apa menolong agama Allah? Taat. Taat. Ketika kita berjamaah di masjid, subuh tidak kesiangan, menutup aurat, menghidupkan sunnah Nabi jauh dari sirik dan bid'ah itu berarti kita sudah menolong agama Allah setidaknya pada diri kita. Ketika itu dilakukan oleh kaum muslimin, tunggu saatnya janji Allah, Allah akan menolong kaum muslimin. Sekarang bagaimana Allah mau tolong kaum muslimin? Yang berbuat syirik, yang main dukun, datang ke kuburan-kuburan keramat, minta-minta kepada orang yang sudah mati, siapa? Kaum muslimin yang berbuat bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam siapa? Kaum muslimin. Yang makan riba siapa? Kaum muslimin. Yang berzina, yang pelacur, yang korupsi siapa? Kaum muslimin. Bagaimana Allah mau tolong? Maka mau pakai cara apapun tidak akan. Caralah, pakailah cara satu-satunya yaitu taat kepada Allah. Ya, maka nggak usah turun ke jalanan, nggak usah teriak-teriak, nggak usah oh, bikin ini, bikin itu, Oh, tapi kita taat kepada Allah. Mayoritas kaum muslimin menjalankan sunnah Nabi. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraha. Menjauhi syirik dan bid'ah. Akan ditolong. Kita nggak mungkin ragu dengan firman Allah Rabbul Alamin. Ya. Kita lanjutkan. Yang agak besar. Ya, yang agak besar. sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang antada'a alaikumul umam bahwa nanti di akhir zaman kalian akan seperti kos'ah makanan di dalam kos'ah nampan, nampan. ya nampan kos'ah itu nampan yang biasa dimakan oleh 6 sampai 8 orang dari sini nyomot, dari sini ngambil, dari sini ngambil. Ah, Kalian nanti akan seperti itu. Kaum muslimin akan seperti itu. Seperti makanan. Diambil oleh umat-umat non-muslim. Yang Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi, yang Sinto, yang Buddha, yang Hindu. Gitu. E, para sahabat bertanya, Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah itu disebabkan karena jumlah kita yang sedikit ya Rasul? Biasanya orang kalau sedikit kan dikeroyok. Yang banyak yang royok. Gitu. Apa jawab Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Justru jumlah kalian waktu itu banyak sekali. Kaum muslimin hari ini Indonesia, Malaysia, Mesir, Brunei, Saudi sedikit banyak. Tentu banyak, banyak sekali. Banyak sekali. Di Indonesia aja dah loh, banyak sekali. Mayoritas kaum muslimin, banyak. Tetapi, siapa yang menikmati kekayaan kaum muslimin? Ya, emasnya kaum muslimin, batu baranya, negeri-negeri muslim, timahnya, intannya, dan seterusnya. Siapa? Antum bisa jawab. Perusahaan-perusahaan besar milik siapa? Bukan milik kaum muslimin. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jumlah kalian waktu itu tidak sedikit, bal antum yauma idzin katsir, banyak sekali jumlah kalian, tapi gusaun ka gusais sail. Kalian yang banyak itu seperti buih di lautan. Tepat sekali ucapan Nabi Gusa ini menunjukkan bahwa Nabi berbicara tidak asal-asalan. Diatur oleh Allah, diatur dengan wahyu. Nabi mengatakan bui tepat sekali. Persis kaum muslimin hari ini seperti bui. Antum tahu sifat menonjol bui. Sifat yang ada pada bui. Apa? Banyak. Ah. Iya. Kita semua tahu yang namanya buih tidak mungkin bisa melawan arus. Luar biasa sabda Nabi SAW. Gak mungkin buih itu berani melawan arus. Gak bisa. Arus ke barat, buih ke timur. Gak mungkin. Arus ke timur, buih ke barat. Gak mungkin. Inilah buih ngikutin arus. Begitu pula kaum muslimin hari ini ngikutin arus betul-betul. Apa kata Yahudi, apa kata Nasrani, apa kata Amerika, apa orang kata orang-orang barat diikuti oleh kaum muslimin. Yang pertama kali teriak tentang demokrasi siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Abu Bakar, Umar. tentuan Tentu antum tahu enggak? Yahudi dan Nasrani yang pertama kali teriak demokrasi. Lihat kaum muslimin ikut-ikutan, gegap gempita teriak demokrasi. Padahal Rasul tidak pernah berbicara demokrasi, Abu Bakar demokrasi. Dan tidak pernah mengamalkan demokrasi. Antum tahu, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Ibnu Umar tahu nggak? Nggak tahu. Abu Hurairah tahu nggak? Nggak tahu. Ali bin Abi Thalib tahu nggak? Nggak tahu. Utsman bin Affan tahu nggak? Nggak tahu. Abu Bakar dibayat menjadi khalifah. Yang tahu cuma Umar, Abu Baidah bin Zahra, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, kira-kira 10 atau 11 orang di Sakifah Bani Sa'adah. Disitulah Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Yang lain nggak tahu menang. Berarti pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah sangat-sangat tidak demokratis. Jelas. Apa kita mau mengatakan Abu Bakar buruk, Abu Bakar mencontohkan sesuatu yang nggak baik karena nggak musyawarah, nggak menyerahkan kepada rakyat, apa tiga kita mengucapkan seperti itu kepada manusia yang dinyatakan sebagai dua orang Allah yang ketiga itu huma fil ghar ketika mereka berdua di dalam gua. Siapa mereka berdua? Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka berdua di dalam gua Sur dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy dan mereka sebetulnya bertiga. Siapa yang ketiganya? Allah Rabbul Alamin. Kayak apa mulianya? Abu Bakar, ya sebagai orang ketiga setelah Allah dan Rasulnya. Dan Abu Bakar pernah diberi salam oleh Allah, bahkan pernah ditanya oleh Allah, Muhammad tanyakan kepada Abu Bakar, apakah dia ridho dengan takdirku, ketentuanku selama ini? Dan tentu Allah sudah tahu jawabannya. Tapi Allah bertanya, terserah Allah. Apa ada manusia yang diperlakukan oleh Allah seperti itu? Betapa mulianya Abu Bakar. Bahkan Nabi mengatakan seandainya iman seluruh kaum muslimi ditimbang dibandingkan dengan iman Abu Bakar masih berat iman Abu Bakar. Kayak apa mulianya? Lalu kita katakan Abu Bakar nggak baik karena mencontohkan sesuatu tidak uh, dengan demokrasi. Ya, tentu tidak tega kita. Paham demokrasi itu sudah berurak-berakar dimasukkan ke uh, diri kita dari mulai kita TK, SD, SMP, SMA, oleh karena itu kalau orang mengatakan eh, nggak e, usah pakai demokrasi kayaknya mau kiamat. Ya, padahal kita tahu itu bukan dari Islam. Orang Islam sulit sekali mengatakan enggak. Kami sudah punya aturan sendiri syariat Islam, sunnah Nabi, nggak perlu dengan demokrasi. Karena demokrasi bukan dari Nabi, tapi dari si kafir. Siapa? Demokrasi dari siapa? Iya, si Plato, ya kan? Kita semua tahu Plato yang mengarang demokrasi demos kratos, kekuasaan di tangan rakyat, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, jadi kalau rakyatnya jahil, Tuhannya ikut jahil, ini jelas. Ya, eh, Tuhan yang ngikutin rakyat. Gitu. Luar biasa ini suara rakyat, suara, itu dikhutbahkan di mimbar-mimbar Jumat. Ya, dari Ehwan yang tidak saya ragukan kesikohannya, saya percaya dengan dia mengatakan ketika Jumatan di Masjid Al-Azhar di Singamangaraja Jakarta tokoh besar tokoh besar doktor hadis berkata di hadapan kaum muslimin suara rakyat suara Tuhan subhanallah waliyadzubillah saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kaum muslimin betul-betul seperti buih ngikutin begitu harus. Ya, tidak berani mengatakan gak. Ya, tidak berani mengatakan tidak. Ini sebuah kelemahan. Orang yang kuat, orang yang percaya diri, orang yang besar, dia akan berani mengatakan tidak. Sebagaimana Nabi saw Alaihi Wasallam ketika ditawari oleh Abu Jahal Abu Lahab untuk, untuk tidak saling caci maki, untuk tidak saling berperang lagi. Udah sehari uh, kami menyembah Tuhanmu, sehari kamu menyembah Tuhan kami. Rasul mengatakan tidak. Dia padahal dalam posisi lemah. Tapi karena yakin dengan kekuatan yang datang dari Allah, beliau berani mengatakan tidak. Begitu juga Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau memimpin rombongan hijrah pertama kali ke Habsyi. Ketika yang lain berdiri saat Raja Habsyi datang, Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa sahabat tidak, nggak mau berdiri. Karena haram dalam Islam menghormati orang datang dengan cara berdiri. Inilah pendahulu kita. Bandingkan dengan kita. Kita mengikuti arus. Gitu. Orang kafir bikin cerita bohong, kita ikut. Ya. Novel cerpen bohong apa enggak? Oh. Tentu bohong, ya kan? Bohong, banyak bohongnya. Kisah nyata sedikit sekali. Kalau toh ada bumbunya banyak. Banyak bumbunya. Kalau nggak pakai bumbu, eh, nggak uh, menarik. Ha, kita nggak bisa mengatakan tidak, nggak. Kami nggak kenal novel-novelan, serpen-serpenan. Kami sudah punya kisah tentang Khalid bin Walid, tentang Amr bin As, tentang Nabi Musa, tentang Ibrahim, Yusuf bin Nun. Wuh, banyak sekali di Al-Quran dan Sunnah. Ini ditinggalkan. Lalu ikut-ikutan bikin novel, bikin cerpen, lalu ditambah-tambah novel Islami, cerpen Islami, ya ditinggalkan kisah tentang Khalid bin Walid yang luar biasa, Amr bin Auf dan seterusnya ditinggalkan, bikin cerpen, bikin uh, cerita bohong, tapi dikasih embel-embel Islami. Nanti tambah lagi pacaran Islami. Ya. Ntar lama-lama apa pijat islami, <laughs> zina islami, nggak tertutup kemungkinan. Iya kan? Karena apa? Tidak berani mengatakan tidak. Kenapa? Nggak ucapkan tidak. Enggak. Kami sebagai seorang muslim sudah punya cara sendiri. Ini, ini, ini, ini. Sebagaimana Nabi dan para sahabat. Inilah bu, Inilah bu. Ya. Entah berapa banyak perbuatan uh, Yahudi dan Nasrani yang ditiru oleh kaum muslimin. persis kalau dikatakan kaum muslimin sebagai ya dan Insya Allah nanti uh, ada pembahasan khusus tentang tasabuh sekali lagi uh, dalam pembahasan ya betapa luar biasa ya, Hudi dan Nasrani ditiru kelakuan mereka oleh kaum muslimin bahkan nabi mengatakan seandainya di antara Yahudi dan Nasrani Bani Israel ada anak yang menzinai ibunya maka maka maka akan ada umatku yang juga menzinai ibunya wali Ya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan. Salah satu yang disebut oleh Nabi dan hari ini kita saksikan adalah seseorang yang oleh Nabi disifati dinamakan dengan ar arwai arwai bido sahih arwai bido alif lam ra wa'u ya ba do tak marbuto arwai bido siapa arwai bido Dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dalam ilmu tafsir, mana yang nasih, mana yang mansuh, dia nggak tahu. Mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dia nggak tahu. Mana yang am, mana yang khas, dia nggak tahu. Sementara para ulama tahu. إذ قال لهم الناس innan nasa qad jama'u lahum Idqala nas ketika manusia berkata kepada mereka para sahabat bahwa manusia telah bersiap menyerang kalian. Manusia pertama ini siapa? Kan ada dua manusia ini. Ya. Nah. Kalau nggak paham mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas, kita nggak paham. Imam Syafi'i menerangkan bahwa nas yang pertama, manusia yang pertama siapa? Orang-orang munafik. Manusia yang kedua siapa? Abu Sufyan dan bala tentaranya ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Atau dari mana ini? Dari ilmu tafsir. Nah, hari ini menurut sabda Nabi ada orang yang nggak tahu ini tentang ini semua. Ya, tidak tahu tentang tafsir Al-Qur'an, tidak tahu tentang mutlak muqayyad, am, khas, eh, nasih, mansuh, tetapi dia tampil di hadapan kaum muslimin seolah olah dia menjadi wakil Islam dia berbicara tentang hak dan batil. Dia berbicara tentang halal dan haram. Seolah dia menjadi wakil kaum muslimin. Surah Rasulullah kita saksikan uh, apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di televisi, di koran-koran, mereka berbicara. Tokoh-tokoh kita ini berbicara. Ya, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Bahasa Arab saja eh, nggak uh, tahu. Bagaimana orang seperti ini lalu uh, dianggap sebagai wakil Islam. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Mereka memberikan fatwa, mereka ditanya lalu menjawab, memberikan fatwa dan keluar dari mulutnya jawaban yang sesat dan menyesatkan. Ya, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, arwai Sementara, sementara antum yang tahu Oh, seperti uh, oh, Syah Al-Bani, Syah bin Ba, Sausaymin atau di Indonesia ini seperti masyayikh kita, asatid kita, Satakim, Satyazi, ya, tidak tampil. Tidak tampil, ya kan? Nah, ha. orang awam enggak kenal. Enggak tahu. Padahal antum tahu salah satu kemuliaan seseorang, orang yang dikehendaki mulia oleh Allah diapakan dia oleh Allah? Dikenalkan dengan orang mulia. Yaitu. Itu salah satu tanda kemuliaan seseorang. Maka seandainya antum tahu siapa Syekh Al-Bani. Antum tahu siapa Syekh bin Ba. Antum tahu siapa Syekh Utsaimin. Walaupun hanya tulisannya, ceramahnya di kaset. Ini sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan. Gitu. Kenapa Abu Bakar mulia? Kenapa Umar mulia? Kenapa Abu Hurairah mulia? Karena karena oleh Allah diperkenalkan dengan manusia termulia, Nabi SAW Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengikuti Nabi, membela Nabi, berjihad bersama Nabi. Kenapa para tabi'in dikatakan orang-orang mulia nomor dua? Karena karena bertemu dengan para sahabat. Bertemu dengan para sahabat. Ya, karena bertemu dengan para sahabat, maka mulia. Kenapa Abu tabi'in dinyatakan sebagai orang paling mulia nomor tiga? Kan sahabat tabi'in Abu tabi'in. Jawabannya karena bertemu dengan para tabi'in. Ya. Oleh karena itu jika kita kenal dengan orang-orang mulia ini satu kenikmatan. Ya. Karena kan tidak mungkin kita bisa benar dengan sendiri kan nggak mungkin. Tanpa guru, tanpa ustaz, tanpa ulama, antum baca-baca hadis, baca-baca ayat, lalu jadi antum jadi orang benar, bahkan jadi ulama. Ini muskil, mustahil. Sama mustahilnya dengan orang yang tidak kenal seorang dokter pun, lalu dia belajar ilmu kedokteran, lalu dia jadi dokter. Ini muskil, mustahil. Ada orang lulus SMA, cukup cerdas dia. Dia ingin jadi dokter. Dia nggak masuk fakultas kedokteran kalau masuk fakultas kedokteran, tentu dia akan bertemu dengan para dokter, dosen-dosennya, ya kan? Enggak. Dia masuk apa? Dia masuk ke perpustakaan kedokteran. Gitu. Dia masuk ke perpustakaan buku-buku kedokteran ada semua di situ. Dia belajar sendiri. Tujuannya ingin jadi dokter. Kira-kira anak ini nanti jadi dokter apa jadi gila? Ya. Saya kira jadi gila, nggak jadi dokter, ya. Karena ilmu itu harus belajar. Belajar itu ada yang ngajari. Maka semua orang tahu termasuk antum kita semua. Kalau anak kita ingin jadi dokter, masukkan ke fakultas kedokteran. Jangan dimasukkan ke perpustakaan kedokteran. Itu membantu saja nanti. Dan itu dengan bimbingan dosen. Kamu baca buku ini, karangan si Anu. Kan dosennya sudah tahu duluan. Dipelajari, begitu. Dan lihat dari ini. Sebagian dari kita Duduk di majelis ilmu nggak mau, ngaji nggak mau, mendatangi ulama nggak mau, kitab-kitab ulama nggak dibaca, ceramah para ulama nggak dia dengerin, tapi dia baca sendiri. Yang dibaca pun Al-Quran terjemah. Yang dibaca Al-Quran terjemah. Lalu setelah membaca Al-Quran terjemah, yang nerjemahin depah, ya, dia kafirkan depah. Ya, Indonesia ini negara kafir. Presiden Indonesia kafir menteri-menterinya kafir, termasuk depak kafir. Padahal yang dia baca itu Al-Quran terjemah, terbitan, depak. Kan malu, ya kan? Malu dia, nggak pakai modal, ya. Kalau dia nggak pakai terjemahan depak, mungkin agak gagah dikit gitu ya. Ini yang dia baca, terjemahan depak. Lalu dia, dia kafirkan depak menteri agama kafir, presiden kafir, semua kafir. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malu al-haya al iman. Malu sebagian dari iman. Ini malu anak-anak muda yang tidak kenal manhaj, tidak tahu tata cara beragama, memahami dalil itu bagaimana. Ya. Insya Allah nanti akan bahas juga tentang bagaimana cara memahami dalil. Ya, besok malam insya Allah ya. Ah ini, Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang arwah ruwaibidah betul-betul kita saksikan hari ini. Ya. Bersyukur antum, bersyukur kita jika kita tidak termasuk orang yang termakan oleh arwah ruwaibidah Ya. Jangan kita dengarkan, bahaya, sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya, ya. Kalau antum melihat orang yang berzina, berjudi, minum homer, korupsi, melihat, ya berbahaya nggak bagi antum? Nggak berbahaya, karena antum tahu berzina itu dosa, minum homer itu dosa, korupsi itu terlaknat dan seterusnya, maka tidak berbahaya. Yang berbahaya kalau antum mendengar ceramah, ceramah yang luar biasa atas nama Allah dan Rasulnya, atas nama Al-Quran dan Sunnah, ucapannya luar biasa menakjubkan Ah, lalu diselipi sesuatu yang uh, eh, batin. Ya, diselipi sesuatu yang batin. Dari ucapan yang luar biasa itu terselip tuh. Dia tuh Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu empat tahun. Hanya empat tahun bersama Nabi. Kalah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman kan eh, belasan bahkan puluhan tahun bersama Nabi. Ada yang 22, 23 tahun bersama Nabi. Tapi kenapa Abu Bakar meriwayatkan hadis sedikit sekali? Umar meriwayatkan hadis sekali. Begitu Abu Hurairah luar biasa hadisnya banyak sekali. Ya Abu Hurairah ini uh, perlu kita cermati. Nah, ini mulai ini, ya memberikan keraguan terhadap Abu Hurairah. Hari ini kita dengar, ya awalnya dia puji-puji Abu Bakar dan Umar. Untuk apa? Untuk merendahkan Abu Hurairah. Mosok cuma empat tahun, Abu Hurairah mengatakan hafitu min Rasulillah wi'a'ain. Aku hafal hadis-hadis Nabi itu dua wi'a. Dua karung. Banyak sekali memang betul Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis. Lihat di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah banyak sekali. Padahal bersama Nabi itu kira-kira cuma empat tahun. Bahkan kurang. Kan Abu Hurairah masuk Islam setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu kira-kira tahun 7 Hijrah. Nabi meninggal tahun 10 awal tahun 11 Hijrah. Ya, kan cuma 3 tahun. 4 tahun kurang. Kenapa meriwayatkan hadis begitu banyak? Ini ada apa-apanya dengan Abu Hurairah. Nah, lihat ini bahaya. Kalau sampai itu masuk dalam diri kita, sementara kita nggak tahu persis siapa Abu Hurairah, bisa kena kita. Oh iya ya. Udah jangan dipakailah hadis-hadis Abu Hurairah. Ya, yang lain saja, oh kena. Kena ini yang bahaya. Ah itu Arwaibido. Luar biasa Abu Hurairah meriwayatkan hadis begitu banyak, wajar sekali kenapa? Abu Hurairah semenjak masuk Islam tidak pernah berpisah dengan Nabi, selalu bersama Nabi. Hanya beberapa saat di mana Abu Hurairah tidak bersama Nabi, yaitu ketika Nabi bersama istrinya buang hajat, tidur. Bahkan beberapa kali tidur bersama Nabi ketika tidak bersama istri. Maka wajar sekali. Ketika berjalan bersama Nabi, kan setiap Nabi berkata itu ilmu semua, hadis semua. Nabi tidak seperti kita. Banyak obrolannya, banyak omong kosongnya. Setiap Nabi mengucapkan kalimat, keluar ilmu dari mulutnya. Langsung dihafal oleh Abu Hurairah. Awalnya Abu Hurairah uh, sering sering lupa. Sering lupa. Udah begitu nggak bisa Abu Hurairah nggak bisa nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Eh, banyak dari para sahabat termasuk Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Eh, lalu Abu Hurairah e, mengadu kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa aku sering lupa dari hadis-hadismu yang aku hafal?" Kata Nabi, "Mulai sekarang ketika engkau mendengarkan sabdaku, hamparkan surbanmu, hamparkan pakaianmu. Setelah aku selesai bicara, ah, tarik ke dadamu. Ditarik seolah mengumpulkan. Abu Hurairah mengatakan, setelah aku mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, aku mengumpulkan pakaian ke dalam dadaku setelah Nabi selesai bersabda, aku tidak pernah lupa lagi. Aku tidak pernah lupa lagi jadi Abu Hurairah subhanallah semenjak saat itu seolah-olah menjadi seperti kaset rekaman. Ya, hafal semua. Inilah mukjizat dari Nabi yang uh, eh, keuntungannya didapat oleh Abu Hurairah. Dan itu tentu khususnya. Antum nggak usah nirukan ya. Nggak tepat ya. Itu khususia Nabi yang diberikan kepada Abu Hurairah. Ya. Kan banyak khususia Nabi yang uh, itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Isa jam berapa sudah masuk? Sudah masuk. Iya. Kita sholat Isa dulu ya. Mungkin kita lanjutkan dengan soal jawab atau sudah? Hah? Kita akhiri saja. Lanjut, Oh, lanjut. Belum belum capek? Enggak capek? Belum Nah, ya. Ya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. kita salat isya dulu wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin